Subhanahu wa ta'ala Yang telah mempertemukan kita semua Di masjid yang mulia ini Untuk bertafakuh bidin Mendalami ajaran agama kita Mempelajari ayat-ayat Al-Quran Hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar menambah ilmu dan kemudian amal sehingga dengan itu kita berharap apa yang kita lakukan menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah Azza wa Jal talabul ilm yang kita lakukan merupakan amal yang sangat baik dan dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita melakukan amal ini. Ikhwani fi din rahimakumullah seperti yang tadi disebutkan bahwa tema kita pada kesempatan ini adalah tentang jalan keluar daripada fitnah. Pada pembahasan ini insyaallah kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan fitnah. Dan kemudian apa jalan keluar darinya? Ikhwani fidin rahimakumullah Tentu kata fitnah Dalam pembahasan kita Mesti kita Pahami Apa yang dimaksud dengannya Terlebih Kata fitnah ini Telah menjadi Bagian daripada bahasa Indonesia <clears throat> Bismillah Kembali kepada makna fitnah di mana kata ini telah menjadi salah satu dari ungkapan bahasa Indonesia yang punya makna berbeda dengan apa yang dimaksud dalam makna yang dalam bahasa Arab dan ayat Al-Quran maupun Sunnah dalam arti bahwa di sana ada perubahan maksud dari kata aslinya seperti yang kita ketahui bersama bahwa penggunaan kata fitnah dalam bahasa Indonesia lebih dekat kepada makna tuduhan. Seseorang menfitnah saya, yakni menuduh saya sesuatu yang sesungguhnya tidak ada pada diri saya. Ini dalam bahasa Indonesia. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu kita memahami ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dengan pengertian yang telah ada dalam bahasa Indonesia. Kalau kita memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis dengan apa yang terpahami dalam bahasa Indonesia, maka akan salah paham salah pengertian sehingga tentu pemahaman agama akan menjadi keliru dan ini yang telah diingatkan oleh para ulama kita rahimahumullah bahwa memahami ayat dan hadis tidak dengan pengertian yang telah ada di masa sekarang Sebagai salah satu contoh yang kemudian menjadi salah paham. Sering kita dengar fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mengutip ayat Al-fitnatu asyaddu minal qatil Fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Sehingga orang-orang pun memahami bahwa tuduhan tanpa bukti itu lebih berat daripada perbuatan membunuh. Apa memang seperti itu? Tentu bukan itu yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Bukan itu. Itu pengertian yang sudah keliru karena memahami ayat dengan bahasa Indonesia. Oleh karenanya fitnah dalam bahasa Arab fitnah yang disebut dalam Al-Qur'an dan hadis punya makna yang lebih luas. Punya makna yang bermacam-macam. Di antaranya adalah kekufuran, kesyirikan. Sehingga al-fitnatu fitnah asyaddu minal qatl, kekufuran, kesyirikan lebih parah daripada pembunuhan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, di sini saya ingatkan di awal pembahasan kita karena ini hal yang sangat penting. Sehingga kita ketika berbicara dalam pembahasan syariat harus kita sesuaikan dengan pengertian syar'i. I. Begitu pula ketika kita berbicara dengan bahasa keumuman masyarakat. Kita pun menggunakannya dengan apa yang umum di masyarakat. Ya. Sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman. Untuk itu ikhwan fillah rahimakumullah ini hal yang penting bukan hanya dalam bab yang sedang kita bahas. Sekedar sebagai faedah dalam bab ini Di sana ada banyak hal. Sedikit saya sebutkan beberapa contoh sebagai faedah saja, bukan terkait dengan pembahasan kita agar kita memahami hal tersebut. Istilah lain misalnya Silaturahmi telah menjadi suatu istilah bahasa Indonesia yang berbeda maksudnya dengan bahasa Arab dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis silaturahmi dalam bahasa Arab bermakna menyambung tali kekerabatan yang memang ada hubungan kekerabatan dalam bahasa umumnya bahasa Indonesia Silaturahmi sudah bermakna lebih luas daripada itu sehingga pertemuan kita dengan teman kita yang tidak ada sangkut pautnya dalam kekerabatan pun disebut silaturahmi. Istilah nasihat. Nasihat dalam bahasa Indonesia punya makna seorang yang lebih uh, berkedudukan entah itu lebih tua atau entah itu seorang guru kepada murid atau seorang bapak kepada anak memberikan suatu bimbingan-bimbingan itu nasihat padahal dalam bahasa Arab nasihat punya makna yang lebih luas daripada itu di antara yang disebutkan oleh para ulama nasihat adalah keyakinan atau keinginan baik terhadap sesuatu. Ini hal yang penting terutama ketika kita membaca hadis Nabi Ad-Dinu An-Nasihah. Untuk siapa nasihat itu? Agama adalah nasihat untuk Allah. Kalau antum memahami hadis ini dengan pengertian nasihat dalam bahasa Indonesia, antum akan kebingungan. Bagaimana menasihati Allah? Bagaimana menasihati kitabnya Bagaimana menasihati rasulnya Nah Kenapa kita bingung Karena kita telah Terpula oleh pemahaman Dalam bahasa kita Tapi kalau kita kembali kepada makna Dalam bahasa Arab Kita tidak akan mengalami kebingungan Nasihat kepada Allah adalah keyakinan yang benar terhadap Allah Azza wa Jalla nasihat terhadap kitabnya artinya, artinya keyakinan yang benar terhadap kitabnya dan begitu seterusnya dan dalam hal ini sekali lagi ada beberapa hal yang lain namun ini sekedar mengingatkan agar kita tidak salah pengertian kembali kepada pembahasan kita yaitu fitnah ikhwan fiddin rahimakumullah mengawali pembahasan kita dalam bab fitnah ini kita akan memahami sebuah ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا فتنة واتقوا dan berhati-hatilah hindarilah fitnatan suatu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja wa'lamu dan ketahuilah annallaha syadidul iqab bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab maha keras hukumannya Ikhwan fiddin rahimakumullah Ini sebuah ayat Yang sangat penting bagi kita semuanya Tentunya Allah Azza wa Jal Menyebutkan ayat tersebut Menurunkan ayat tersebut sebagai peringatan besar Bagi umat manusia Wattaku Wattaku berhati-hatilah hindarilah carilah sesuatu yang akan menyelamatkan kalian lakukan sesuatu yang akan menghindarkan kalian dari suatu fitnah fitnah ini la alladhina zalamu minkum khassah tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Disebutkan dalam tafsir para ulama apa yang tidak menimpa terhadap orang-orang yang zalim maupun yang lainnya dalam salah satu tafsir para ulama Maksudnya adalah fitnah tersebut tidak hanya mengenai orang yang zalim bahkan juga mengenai atau menimpa selain yang zalim. Artinya ini adalah suatu hal yang sangat mengerikan. Tidak seorang pun dari kita merasa aman atau ada jaminan keamanan dari menimpanya fitnah tersebut terhadapnya. Dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ma minkum min ahadin illa wa huwa mustamilun ala fitnah. Tidak seorang pun dari kalian kecuali dia mustamilun ala fitnah. Yani maksud beliau wallahu alam mencakup atau tercakup pada fitnah itu. Sehingga tidak seorang pun dijamin selamat. Bahkan masing-masing dari kita. Apakah kita orang yang zalim atau bukan zalim bisa saja fitnah itu menimpa kita. Maka kemudian beliau mengatakan fa ayyukum ista'adha falyasta'id billah min mudhillatil fitan maka siapapun di antara kalian yang minta perlindungan memohon perlindungan maka mohonlah kepada Allah perlindungan dari mudhillatul fitan fitnah-fitnah yang akan menyesatkan Ikhwani fiddin rahimakumullah Disebutkan pula oleh Ibn Kathir rahimahullahu taala bahwa fitnah ini ya'ummu bihal musi wa gairah Fitnah ini akan mencakup orang yang berbuat buruk atau juga bahkan yang lainnya la yakhussu biha ahlal ma'asi wala man bashara dzamba bal ya'ummuhuma haitsu lam tudfa wa turfa tidak khusus menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja tidak pula khusus menimpa orang yang langsung berbuat dosa. Bahkan mencakup keduanya, semuanya. Di mana tidak lagi fitnah itu terhalau, terhalangi atau terangkat dari mereka. Nah, dengan pengertian tersebut maka kita semua harus merasa khawatir. Harus dan wajib berhati-hati. Seperti yang Allah Azza wa Jal katakan. Wattaku. Berhati-hatilah. Hindarilah. Ini merupakan perintah yang wajib untuk kita lakukan ta'atan lillah sebagai ketaatan kita kepada Allah dan demi keselamatan diri-diri kita. Kemudian sebagian ulama rahimahumullah memberikan pengertian yang kedua disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya Zadul Masir bahwa pendapat yang kedua atau pengertian yang kedua la yusibanna iqabul fitnah hukuman daripada fitnah itu tidak hanya menimpa orang yang zalim kalau pengertian yang pertama tadi bahwa fitnah tersebut mengancam semuanya. Pengertian yang kedua bahwa hukuman ikab daripada fitnah tersebut mengancam semuanya. Seperti apa? Misalnya, dan itu akan di diterangkan oleh Nabi SAW dalam suatu hadis. Misalnya, sebuah kaum berbuat maksiat, sebuah kaum melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, yang lain tidak. Tidak melakukannya, tapi mendiamkannya tidak mengingkarinya. Maka ketika Allah Azza wa Jal mengadab kaum tersebut dengan menurunkan suatu hukuman, hukuman itu bisa saja menimpa semuanya. Bukan hanya menimpa orang yang berbuat dosa saja. Bahkan hukuman itu bisa pula menimpa orang-orang yang tidak langsung berbuat dosa. Bahkan menyeluruh semuanya terkena. Lalu mengapa mereka terkena? Mereka yang tidak berbuat dosa mungkin karena mereka sekalipun tidak melakukan tapi menyepakati. Menyetujui. Atau mereka diam tidak melakukan ingkarul mungkar sementara semestinya yang dilakukan adalah mengingkari suatu kemungkaran atau mereka tidak menjauh daripada fitnah-fitnah itu dan tidak menyelamatkan diri darinya sehingga hukuman daripada fitnah tersebut menimpa semuanya adapun di akhirat masing-masing akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan amal mereka mereka yang ikut terkena hukuman dari Allah Azza wa Jal ketika dunia di dunia ini tentu di akhirat mereka tidak dihukum karena mereka tidak melakukan maksiat tersebut dan mungkin juga uh, sesungguhnya dia telah menjauhi namun mungkin saja ya dia pun terkena imbas daripada fitnah tersebut nah ikhwan fiddin rahimakumullah dengan dua pengertian itu maka kita semuanya kita semuanya tidak boleh merasa aman tidak boleh merasa bahwa diri kita tidak bakal terkena fitnah. Tidak boleh merasa aman bahwa diri kita tidak bakal terkena hukuman atas suatu fitnah. Siapa yang menjamin? Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengatakan demikian. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah tidak menimpa orang yang zalim saja di antara kalian. Selama kita hidup kekhawatiran tetap ada. Lihatlah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang lain beliau pernah mengatakan fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah seorang yang masih hidup tidak ada jaminan keamanan daripada fitnah subhanallah sadaqa rahimahullah radhiyallahu an telah benar beliau tentu beliau mengatakan dengan ilmu dan kita betul-betul melihat secara nyata kebenaran apa yang beliau katakan. Karena ternyata di hadapan kita sekian banyak orang-orang yang terkena fitnah. Yang diantara makna fitnah itu ad dolalah kesesatan. Ada orang seorang talibul ilm dahulu belajar tidak lama kemudian telah kita ketahui ikut dalam sebuah aliran yang sesat bahkan bukan hanya seorang talibul ilm bahkan seorang yang sudah ada pada deretan para mudarrisun para asatidah guru, dai, juru dakwah yang telah berdakwah memegang bendera dakwah. Di suatu waktu ternyata jatuh dalam ketergelinciran dan kesesatan. naudzubillah min dzalik. Bahkan lebih-lebih daripada itu. Seorang yang sudah dikenal sebagai seorang alim Punya karya-karya yang banyak Punya ceramah-ceramah yang banyak Dikenal sebagai ulama Tapi di kemudian hari ternyata Pun terkena fitnah Jatuh dalam kesesatan Kalau Orang-orang yang seperti itu Yang sudah berkedudukan Sebagiannya bertitel Dengan titel-titel akademik Yang tinggi Seorang doktor Seorang profesor Dan seterusnya Bagaimana dengan kita-kita Bagaimana dengan orang-orang yang ilmu agamanya sedang-sedang saja atau bahkan orang yang awam yang nggak pernah belajar ilmu agama memang sungguh fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah sungguh orang yang masih hidup tidak ada jaminan dia aman dari fitnah Selama hayat di kandung badan Hidup ini adalah ujian Hidup ini adalah ujian Ingat firman Allah Azza wa Jal Huwaladhi khalaqal mauta wal hayata Liabluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah Azza wa Jal Alladhi khalaqal mauta wal hayata yang menciptakan kematian wal dan kehidupan liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala siapa di antara kalian yang paling baik amalnya hidup ini adalah ujian ada yang selamat ada yang tidak selamat ada yang jatuh tersungkur Ada yang selamat Dan tetap tegak di atas sunnah Nabi SAW Maka sungguh bahagia Mereka yang tetap kokoh di atas sunnah Nabi SAW Sungguh senang Mendapatkan kenikmatan Keistiqomahan di atas sunnah Suatu hal yang sangat mahal ujian yang dahsyat sehingga sebagian para pendahulu kita mengatakan laisal ajab fiman halaka kaifa halak walakinnal ajab fiman naja kaifa naja bukan yang mengherankan itu orang yang binasa kenapa dia bisa binasa Jangan heran Karena memang Godaan-godaan itu banyak Perangkat-perangkat yang membuat orang jatuh dalam kebinasa, kebinasaan banyak Sehingga memang Sangat mungkin seorang itu akan binasa Maka tidak heran Ada syahwat, ada syubuhat yang begitu banyak Sehingga kalau orang sesat sepantasnya sesat. Tapi justru yang mengherankan kata ulama man naja kaifa aja, Orang yang selamat kok bisa selamat. Padahal godaan duniawi syahwat begitu banyak. Padahal godaan syubhat begitu banyak. Kok bisa selamat? Sungguh mengherankan. Begitu kata para ulama kita dan memang demikian kalau kita perhatikan. Dan sungguh kalau begitu nilai istiqamah sangat mahal. Keselamatan dari fitnah merupakan hal yang sangat-sangat bernilai. Tidak bisa dihargai dengan apapun. Suatu kedudukan yang sangat tinggi. Istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Kembali kepada Ayat Yang ke-25 dari surat Al-Anfal di mana Allah Azza wa Jal menyuruh kita untuk berhati-hati dan menghindari fitnah yang tidak menimpa orang yang zalim saja. Apa fitnah yang dimaksud? Para ulama rahimahumullah memberikan beberapa penafsiran. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Zadul Masir menyebutkan bahwa di sana ada tujuh tafsir para ulama dalam memaknai fitnah pada ayat ini. Yang pertama adalah al-qital. Peperangan. Ini adalah salah satu makna fitnah. Dan sungguh itu bagian daripada fitnah. Terkhusus al-qital bainal muslimin. Peperangan di antara muslimin. Jelas hal itu masuk dalam fitnah. Wathani yang kedua adzalalah kesesatan. Adzalalah kesesatan. Wattaqu fitnatan, hati-hati kalian dari suatu kesesatan. Hindari La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita merasa kita sudah di atas sunnah nggak mungkin kita sesat. Jangan kita merasa oh kita orang yang soleh nggak mungkin kita sesat. Jangan kita merasa ini dan itu dari kebaikan kemudian kita merasa aman. Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya kalbu hamba-hamba Allah di antara dua jari dari jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkannya sebagaimana yang Ia kehendaki. Fulan taghayyar kata ulama. Fulan telah berubah. Memang dulu begini dan begitu dari kesolehan, keilmuan. Tapi kemudian berubah. Bukan hal yang mustahil. Na'udzubillah min dhalik. Wasalith Yang ketiga fitnah dengan makna as-sukut an ingkaril munkar diam terhadap kemungkaran tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar membiarkan kemungkaran-kemungkaran warabi makna yang keempat al-ikhtibar ujian. Ini bermakna yang lebih umum lagi. Ujian al-ikhtibar dan ujian itu macam-macam. Terkadang dengan suatu kenikmatan dan terkadang dengan suatu hal yang susah. Wa bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan fitnatan sebagai ujian bagi kalian. Ya. Wal khamis yang kelima al fitnah bil amwali wal aulad. Lebih khusus lagi ujian dengan anak-anak al aulad wal amwal dan dengan harta benda. Ini bagian daripada ikhtibar tadi. Tafsir sebagian ulama lebih khusus ujian dengan harta benda dan anak-anak. Wasadis Tafsir yang keenam Al-Bala Yaitu suatu musibah Ini juga lebih khusus lagi ujian dengan syar al-bala suatu musibah menimpa seseorang wasabi dan yang ketujuh adalah zuhurul bid'ah bermunculannya bid'ah bid'ah bermunculannya bid'ah bid'ah ini juga sebagai fitnah dan betapa banyaknya di masa kita. Hampir tiap ibadah di situ ada bid'ah-bid'ah. Solat ada bid'ah-bid'ahnya. Puasa ada bid'ah-bid'ahnya. Zakat dan seterusnya. Tiap ibadah ada saja di sana bid'ah-bid'ahnya. Bahkan dalam bab keyakinan iman kepada Allah di sana juga orang memasukkan bid'ah-bid'ah padanya dan seterusnya. Tidak terhitung. Ini adalah juga bagian daripada fitnah. Nah, tujuh penafsiran para ulama tersebut bukan suatu penafsiran yang bertolak belakang tapi penafsiran yang saling menjelaskan saling melengkapi sehingga fitnah bisa bermakna semuanya itu maka kembali kepada ayat itu wattaqu fitnatan hati-hati kalian dari fitnah hati-hati dari hal itu semuanya yang hal itu tidak hanya menimpa orang yang zalim atau hukuman dari hal-hal tersebut terkhusus yang menyimpang bukan hanya khusus menimpa orang yang zalim. Disebutkan dalam tafsir yang lain sebagai tambahan dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dan mungkin ini segedar yakni penjelasan dan masuk dan terkandung padanya Qala Ibn Zaid arada fil fitnati iftiraqul kalimah wa mukhalafatu ba'dihim li ba'd atau ba'd. Yang dimaksud adalah iftiraqul kalimah, perpecahan suatu kalimat ya persatuan sehingga saling berselisih saling Eh, bermusuhan dan seterusnya. Nah, ini ucapan Ibnu Zaid yang sesungguhnya juga masuk pada apa yang sebelumnya disebutkan di antaranya bid'ah, bid'ah dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dengan mengetahui tafsir para ulama tersebut, maka kita semuanya wajib berhati-hati. Wajib mempelajari ajaran agama kita, petunjuk dan bimbingan agama kita agar kita selamat daripada fitnah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab Makras hukumannya.